Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sebagian pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab. Bismillah. Pertanyaan yang pertama, penanya mengatakan berkaitan dengan poin yang keenam, seorang hamba yang menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah yang akan menjauhkan dirinya dari Allah apa beda dan makna dari fitnah, ujian, musibah dan azab? Terima kasih atas jawabannya. Ya. Fitnah itu bahasa Arab. Ya, asal katanya dari bahasa Arab, fitnah. Artinya fitnah itu adalah kalau dibahasakan ke bahasa kita ujian. Ya, ujian itu fitnah. Seperti bila dikatakan eh, fitnah al-qabr, fitnah kubur. Apa artinya fitnah kubur? Ujian yang ada di dalam kubur. Seperti seorang hamba ditanya dengan tiga hal. Siapa Robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu namanya fitnatul qabr, ujian di dalam kubur. Baik. Jadi fitnah itu lebih umum. Ya, fitnah itu sangat umum, mengandung berbagai macam ujian, termasuk juga musibah. Musibah yang Allah timpakan kepada kita itu juga fitnah. Ya. Dari sisi dia adalah merupakan ujian dari Allah yang dengannya dibuktikan siapa yang benar keimanannya kepada Allah dan siapa yang tidak benar keimanannya kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an ahasiban nasu ayyatraku ayyaku ahasiban nasu uh, ayutraku ayyakulu amanna wahum wahum wahum la yuftanun walaqad fatanna alladina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladina sadaku walaya'lamanna Allahu al ya. apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan untuk mengatakan beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah Yuftanun di sini artinya diuji. Yubtalun. Ya. Ditimpakan kepadanya bala, musibah, ujian, cobaan. Ya. Sehingga fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la Sehingga Allah mengetahui siapa orang-orang yang benar keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta keimanannya. Nah, Adapun azab ya siksa, maksudnya adalah siksa dari Allah itu azab. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi silahkan bagi yang mau bertanya secara langsung silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Hmm. Yeah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi <laughs> ya. ya. ya. Oh, ya. Masya Allah. <laughs> Waalaikumsalam. <laughs> Masya Allah. Terima kasih banyak. Uh, iya, jadi mengenai pertanyaan apakah itu ilham ketika dia akan mati kemudian ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Yang jelas itu penggambaran dari Nabi. Jadi Nabi hanya sekedar mencontohkan. Jadi bu, ya tidak diterangkan di dalam hadis itu apakah ini kejadian nyata atau tidak. Cuman beliau ingin memberikan percontohan bahwa kegembiraan Allah itu terhadap orang yang bertaubat melebihi seorang hamba yang seperti tadi kondisinya. Gitu. Saya kira cukup ya, paham ya? Kemudian tadi yang kedua masalah sabar ya. Apa tadi pertanyaannya? Ya. <laughs> Itulah. Itulah yang disayangkan. Banyak orang yang tidak mampu menahan diri sehingga dengan tanpa kesabaran itu dia menghalalkan segala cara hanya demi kesenangan dunia yang sedikit. Ya, dia lupa bahwa di hadapan Allah ada pertanggungjawaban. Bahwa setiap apa yang dia lakukan itu di hadapan Allah dia tidak bisa berkilah. Tidak seperti pengadilan dunia. Kalau pengadilan dunia seorang masih bisa terlepas dari tuntutan hukum. Ya, tergantung bagaimana pengacaranya. Ya. Tetapi di hadapan Allah Azza wa Jal, maka tidak ada seorang pun yang bisa mendustai dan membohongi Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang yang khabir, khabirun bima ta'malun, yang Maha tahu dengan segala apa yang kalian perbuat secara detail. Maka tidak seorang pun bisa melepaskan diri dari mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada ada empat hal yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hadis Abi Barza al Aslami yang dikeluarkan oleh al Imam At Tirmidzi dan yang selainnya, Nabi Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل an arba. Bahwasanya seorang hamba akan senantiasa ada kedua kakinya di hadapan Allah sampai dia dimintai pertanggungjawaban tentang empat perkara. An umrihi fima afna. Mengenai umurnya apa yang telah dia perbuat di dalam menghabiskan umurnya itu. Apakah dalam ketaatan kepada Allah atau tidak? Yang kedua wa an ilmihi fima amila fi. Mengenai ilmunya apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Yang ketiga adalah wa an malihi Fi maktasabahu wa fima anfaqah dan mengenai harta bendanya dari mana dia dapatkan dan di mana dia gunakan kemudian yang keempat wa an jismihi fima ablah dan mengenai jasadnya di mana telah dia habiskan jasadnya itu maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kekuatan kepada kita bisa mempertanggungjawabkan empat hal ini di hadapan Allah sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang berikutnya masalah syukur. Ya. Ya. Ya. Makanya kekayaan itu adalah ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Ya. Tidak semua orang kaya bisa bersyukur. Kalau kita mau jujur ya, dengan realita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, banyak dari orang kaya itu tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga tidak menggunakan harta bendanya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jadi sangatlah benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sangat mengkhawatirkan fitnah dunia harta kekayaan kepada umatnya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al Khudri dalam riwayat Al Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan lal faqra akhsha bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian Walakin akhsha 'alaikum an tubsata ilaikumud dunya. Tetapi yang aku khawatirkan kepada kalian itu ketika dunia sudah dibentangkan untuk kalian. Fatana fasuha kama tanafasuha. Lantas kalian berlomba-lomba mengejar dunia itu sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah berlomba-lomba mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Umar ibn Khattab radhiyallahu an ketika perbendaharaan-perbendaharaan kerajaan Persia yang ditundukkan oleh kaum muslimin pada waktu itu ya, dibawa masuk ke kota Madinah ya, baju kebesaran raja mahkota raja permadani raja perbendaharaan-perbendaharaan kekayaan kerajaan Persia pada waktu itu dibawa ke kota Madinah. Umar radhiyallahu an beliau menyatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma nabtaghi ghairahu adzallana Allah." Kami adalah satu kaum, kita adalah satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Tetapi kalau kita mencari yang selain Islam, niscaya Allah akan rendahkan kita. Dan beliau menangis melihat bagaimana dunia akan terbuka bagi kaum muslimin. Yang berarti fitnah dunia itu akan datang kepada mereka. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi itu dikhawatirkan akan terjadi dan beliau alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan wa fitnatu ummatil mal. Ya. Dan ujian bagi umatku ini adalah harta benda. Banyak orang waktu miskinnya berangan-angan kalau dia jadi orang kaya, wah nanti saya akan bantu ini, bantu itu. Ya, saya akan bangun masjid, membantu anak yatim, ya, menolong orang miskin, saya akan berbuat ini, berbuat itu. Tapi pada kenyataannya ketika seorang memegang harta, harta itu penuh dengan ujian dan cobaan. Manusia itu kegandrungannya kepada kepada harta sangat kuat, kecintaannya kepada harta sangat kuat. Tidak mudah dia mengalahkan hawa nafsunya untuk bisa menggunakan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, menolong dakwah Islam membantu kaum muslimin dan lain sebagainya. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Qur'an yang Allah sudah ingatkan, ya, innal insana lirabbih lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Kemudian apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta benda itu dengan kecintaan yang penuh. Berat. Ya. Maka tidak mudah menjadi seorang kaya yang bersyukur kepada Allah. Dan saya terus terang banyak dari manusia itu wallahi kemiskinan kefakiran lebih baik untuk dia. Ya, kenapa? Kefakiran dan kemiskinannya sering sekali buat banyak orang membuat dia lebih baik. Membuat dia lebih dekat sama Allah. Waktu dia fakir, waktu dia miskin, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia baik dengan tetangganya dan lain sebagainya. Ketika dia sudah kaya, dia lupa semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Ibadahnya jarang, membaca Al-Quran tidak pernah, sholatnya bolong-bolong karena kesibukannya, ya. Tidak lagi eh, ringan tangan untuk membantu orang lain karena kecintaannya yang sangat besar kepada hartanya. Wallahi kebanyakan orang sebenarnya kemiskinan itu lebih baik untuk dia dan untuk keselamatannya di hadapan Allah. Karena orang fakir, orang miskin itu tanggung jawabnya di hadapan Allah lebih sedikit dibanding orang kaya. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah melongok ke dalam surga. itu, aktsara ahliha siapa? Al-fuqara. Aku pernah melihat ke dalam surga dan aku lihat penduduk surga yang paling banyak itu orang fakir, orang miskin. Kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kenapa demikian? Kata beliau, li'anna fitnatal fakri auhan karena fitnah kefakiran itu lebih ringan dibanding fitnah kekayaan. Semoga Allah Azza wa Jal, apapun kondisi kita, ya, jadi orang fakir, orang miskin, semoga Allah takdirkan kita menjadi orang fakir, orang miskin yang bisa bisa sabar. Ya. Keutamaan bukan semata-mata pada kefakiran dan kemiskinan. Apa gunanya orang fakir miskin tapi nggak sabar? Ya Kecelakaannya dua kali, udah fakir, miskin, nggak sabar. Kecelakaannya dua kali. Ya kan, rugi dunia dan rugi akhiratnya. Dan kalau seandainya Allah takdirkan kita menjadi seorang yang kaya, Allah mudahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Nah. Cukup. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Barangkali pertanyaan-pertanyaan ini yang belum dijawab bisa kita jawab dalam kesempatan yang akan datang. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.